Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal ijatu wal qudratu lillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina wa bina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. resah, terasa, gelisah selalu menerpa, tapi tenang, semua akan indah dan indahkan pada waktunya. Tapi kunciannya kita, guys Orang ngebahas satu tema waluya waktu perlu ayah musim lockdown, musim lock home. Itu bisa kemana mana? Kadang pesimis nu muncul, apatis nu mendominasi. Rubah prestasi. Nah, nu tadina frustasi rubah jadi prestasi, nu tadina sempit jadi sempat, nu tadina tegang jadi tenang. Ini tugas kita mengolah keadaan selama waktu diberikan dengan kuota sisa yang masih Allah beri. Manfaatkan untuk taat, kuat dina taat, hebat berat dina maksiat. Rizki maya dina prasangka hiji, dua dina silaturahmi. Jangan lost contact, krisis silaturahmi. Ayah Zoom, ayah Kemprok, ayah kena Kemprok, ayah Yellow Messenger, <laughs> ayah Prinster, wah kolot bagel ya. Ayah naon bagel Facebook masih kuat ya. Jadi don't lost contact. Nah, selama lockdown ulah don't lost contact, ulah putus hubungan, saling mendoakan jauh di mata, dekat di doa, jauh di kaki, dekat di hati. Bagaimana menyikapi Ustadz keresahan tentang ekonomi terlebih kemarin sempat dibahas PSBB bagaimana imbasnya untuk perekonomian. Kita lanjut dengan tema ringan di waktu duha sambil berjemur, bergerak, menjaga kelangsungan umur ya. Tiarnya dari tah moyan gue pamarentah ge moyan teh moekeun hayalan tapi insya Allah jadi kenyataan yang eh, ngomong nanu hade mah jadi memetik arti menuai hikmah mengurai makna dari apa yang sedang dialami terjadi kalem we santuy da semua diatur semua diukur saya yakin demi Allah mualilah ya selamat tinggal corona selamat datang Romadona nah, bulan suci sambut dengan hati suci waluya waktu perlu ayah beak sanggup, beak huntu Sanggup mah anggar nu melak beas aya nu maot mah nu ngadahar <laughs> sanggu tak tong lalu ting dari sing maot bukan itu persoalannya tapi kumaha orang bersyukur atas nikmat apapun yang Allah beri ini naon ustad waluya teh waktu perlu ayah pas-pasan pas butuh pas ayah Allah tidak melockdown rezeki setiap hambanya karena rezeki seorang sudah habis itu dia wafat selesai ya yang jadi rezeki kemudian adalah ilmu yang bermanfaat sedekah jariah yang bermanfaat waktu hidupnya disedekahkan yang dipakai lalu meninggalkan generasi keturunan anak cucu yang soleh dan soleha sedihlah muntah dibingkai dirangkai sebelum jadi bangkai mah maka tema waluya ini wamaya takillah kuatkan ketakwaan hanya kepada Allah tongkanu corona tong covid 19 siuna ku Allah kunu boga eta Allah eleku corona jadi ketika berbaik sangka inna ni abdi bi aku tergantung prasangka hamba. Matahari tidak pernah menagih bekas dia menyinari bumi. Nah, tapi bumi sok jadi poek eh. Lain panon poe nu eureunannya angan bumi, tapi bumi nu nongengan matahari jadi poek puting lah bentuknya. Tapi malam tidak pernah mencerca takdirnya menjadi gelap karena dengan tugasnya masing-masing. Ayah cek tukang hari mamang Kunaon bangkong cenah lumpang sok luncatan atau indung bapana bangkong. <laughs> beda yang babi babi mah tunggu erain minum bapana babi semua sudah jadi takdir corona asalnya nggak ada tapi sudah jadi wabah dan terasa malah tidak banyak sedikit orang yang wafat senyumi aja yang penting wilayah ikhtiarnya tetap diindahkan sanitizer biar stabilizernya terjaga terus non disinfektan sesebrot nah ulah disebrot ku Allah karena tidak bisa mempertanggungjawabkan amal ketika diuji waktu di dunia liabluwakum ayyukum wa amala. Yang Allah minta siapa yang terbaik amalnya. Maka disinfektan adalah bersedekah guys. Nuboga masker, ku masker, tongala bati tinu masker ah tengenahin euy. Tad ngopi tad. Naon ya duit bati masker tengenahin euy, hati tidak bisa bohong. Kecap juga tahu kalau rasa tidak bisa bohong. Saatnya terima kasih apa yang kita terima. Kasih kasih. Baju-baju yang sudah jarang dipakai tapi masih layak pakai bagi-bagi ke korban banjir tuh masih berharap sentuhan empati ini menyikapi COVID-19 ini awak jadi sehat nutara moyan jadi moyan nutara ngariung jadi ngariung banyak yang dirindukan dari hal-hal positif yang selama ini kita abaikan jadi rindu taraweh semoga cepat berlalu dan kita bisa taraweh rindu ke masjid rindu berjamaah bener tuh maka pertanyaannya apa yang akan kalian lakukan kalau COVID ini berlalu? Sok rencanakan tapi jangan janji di atas ingkar jika lagu audio ya. Maka kalau ingin waluya, perkuat silaturahmi, buatkan amal soleh, karena rezeki sudah diatur oleh sang pengaturnya. Tertakar tidak akan tertukar. Maka program Sarboah ini, taping, sarbo Jumaah, setiap hari mengandung keutamaan, maka isi setiap detik yang bergulir itu dengan hal-hal yang positif, masa yang berjalan dengan hal-hal yang bermanfaat, waktu yang melaju dengan hal-hal yang menentu. Jangan diisi dengan yang tidak menentu. Nantinya humarurung, humaregung, linglung, bararingung, aduhung teu menghitung-tung gara-gara pegat tina pituduh nu agung. Resah, gelisah, gundah, gulana, lelah, melori, sogalau, kunaon entah nyatulah loba mikiran nurek ditinggalkan sementara melupakan sesuatu yang akan didatangi naon dunia semakin jauh dan menjauh karena saat akhirat semakin dekat dan mendekat faktanya banyak yang wafat dan itu jatah kita semua maka ya waktu perlu ayat dekati Allahnya Allah tahu yang kau butuhkan tapi yang akan menyiksa bukan kebutuhan tapi keinginan maka hati-hati mana kebutuhan mana keinginan tahan tahan tahan tahan dan Ramadan akan dihadirkan sebagai bulan tarbiyatul iradah, melatih kehendak, berlindung dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Dan lalakum tatakun. Kalau kita sukses sampai titik mendapatkan derajat takwa, jaminannya may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, waluya lahu makhraja. Allah berikan jalan keluar, semenekan apapun keadaannya. may yattaqillah, Benang siapa yang bertakwa kepada Allah min amrihi yusro tong sien asal WA aktif hayang nanaon datang ke imah. Ongkosan Lewi si ojolna. Ya, wa ya takillah. Rizkuhu min hai sulayah tasib. Ini yang dimaksud waluya. Kalau yakin kepada Allah, semua akan Allah datangkan tanpa sesuai prediksi. Rizkuhu min hai sulayah tasib. Allah datangkan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka dengannya, terima kasih sudah Koma stay on the track, stay tune always selalu uh, berbagi mendengarkan. Dong ditinggalin ngomong nanya omatnya, tengenahin ngomong nama, tapi tinggalin we omongan anak. Selama baik, bermanfaat, ngomong lebih cek, deket kanu celina. Artinya saya berat mempertanggungjawabkan ungkapan ini semua, tapi ikhlas saja lah. Kot anu saya nak bicara nu awana. Steril, disinfektan, sanitizer, semua akan menjadi filter untuk badan lebih seger yang terlebih inspektan keyakinan, serial akidah, tauhid, insya Allah. walu ya waktu perlu ayah. Kenapa jadi stres begini? Besoknya juga belum ada. Now is real. Ah, nu nyata mah nu ayeuna we Isukan kuma Allah kamari sejarah. Itu saja. Semoga bermanfaat adanya dan luar biasa. Tetap stay tune di YouTube, my YouTube channel, like and subscribe. Aduh, Aisyah Nahar teh eh, muncrat like and subscribe my YouTube channel. Sarboa, Boa, Sahar Jumaah. Kuy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.